Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai Inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau memasuki subbab mengenai syurutu dukhulil lami 'alal khabari. Syarat-syarat masuknya lam yaitu lam ibtida atau lam muzahlaqah kepada khabar. Berarti pembahasan ini itu akan membahas mengenai syarat di mana lam ibtida itu dapat masuk kepada khabar inna. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-184 dan bait ke-185 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala yali dhillama ma qad nufiya lam ibtida itu tidak dapat diikuti oleh khobar yang dinafikan. Berarti syarat yang pertama bahwa khobar inna yang dapat kemasukan lam ibe itu adalah khobar yang tidak dinafikan. Wala minal af'ali ma karodiya. Wala minal af'ali ma karodiyah dan juga lam ibtida itu tidak dapat diikuti oleh fiil-fiil yang serupa dengan rodiya. Nanti akan ada penjelasannya bahwa yang dimaksud seperti rodiya itu adalah khobar berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu fi'il maldi. Dan fi'il tersebut adalah fi'il mutasarrif, bukan jamid. Kemudian tidak juga didahului oleh qad. Kemudian beliau melanjutkan wa qad yaliha ma'a qad ka inna dha laqad sama'a al 'ida mustahwida. Dan terkadang lam ibtidak itu bisa masuk ke jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah fi'il madhi yang mutasarrif. Akan tetapi, fiil tersebut datang bersama qad. Contohnya apa? Inna dha laqad sama alal aida mustahwida. Sesungguhnya orang ini itu sungguh ya tinggi mengungguli atau menguasai rasa permusuhan atau musuhnya. Maka yang menjadi syahid Inna dha laqad sama. Maka isim innanya adalah isim isyarah dha. Ya, atau inna hadha, atau inna dha. Kemudian kita perhatikan khobar innanya yang mana, yaitu fi'il maldi, sama. Ya. Tadi disebutkan bahwa kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah, yang fi'ilnya maldi, itu tidak dapat kemasukan lam ibtidak. Namun di sini kita melihat sama didahului oleh qad. Maka karena didahului oleh qad, maka dapat kemasukan lam ibtidak. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan yushtaratu fi dukhuli lamil ibtidai ala khabari innal maksurati thalathatu syurutin Disyaratkan bagi masuknya lam ibtidak kepada khabar inna yang hamzahnya itu dikasrohkan, itu disyaratkan salah satu syurutin. Jadi ada tiga syarat di mana lam ibtidak itu boleh masuk kepada khobar inna yang hamzahnya itu dikasrohkan. Zakara minha syartaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan dua syarat dari tiga syarat tersebut. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna musbatan. Bahwa khobar inna yang boleh kemasukan lam itu harus khobar yang musbat. Yaitu khobar yang positif. Tidak dinafikan. Jadi syarat yang pertama itu khobarnya harus khobar yang positif. Fa lam tadakhul alaihi lamu. Kalaulah khobar inna tersebut itu manfi atau negatif atau dinafikan, maka lam ibtidak tidak dapat masuk ke dalam khobar tersebut. Nahwu contohnya, Innal mukhlisa la yarda bil ihmali. Innal mukhlisa la yarda bil ihmali. Sesungguhnya orang yang taat atau orang yang tulus itu tidak ridho dengan kelalaian. Maka perhatikan di sini isim innanya adalah al-mukhliso. Khobar innanya adalah la yardo. La yardo bil ihmali. Maka di sini kita dapati khobar innanya itu dinafikan dengan la maka untuk yang seperti ini, khobarnya tidak dapat kemasukan lam ibtidak. Tidak boleh dibaca innal mukhliso la la yardo bil ihmali. Qala ta'ala Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-44 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah la yadhlimun nasa Inna Allah la yadhlimun nasa shay'a. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Maka perhatikan di sini isim innanya adalah lafzul jalalah Allah. Kemudian khobar innanya adalah la yadhlimun nasa syai'a. Maka di sini kita dapati khobar innanya berupa jumlah fi'liyah namun dinafikan dengan la. Maka juga tidak boleh kemasukan oleh lam ibtidak. Athani syarat kedua di mana khobar inna boleh kemasukan oleh lam ibtidak itu adalah an yakunal khobaru ghairu jumla maaf an yakunal khabaru ghayra jumlatin fi'liyatin an yakunal khabaru ghayra jumlatin fi'liyatin bahwa khabar yang boleh kemasukan lam ibtidak, khabar inna yang boleh kemasukan lam ibtidak, itu harus bukan berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'li yang seperti apa yang tidak boleh kemasukan oleh lam ibtidak? Fi'luha madin. Yang fi'ilnya adalah fi'il madhi. Mutasarrifun. Dan fi'il madhinya itu mutasarrif, artinya dapat ditasrif. Memiliki fi'il mudhari' ya, dan memiliki fi'il amr dan seterusnya. Kemudian ghayra muqtarinin biqad. Dan fi'il madhi yang mutasarrif tadi itu tidak disertai dengan qad. Maka fahadhihi thalathatu awsafin lil fi'li alladhi la tadkhulu alaihi lamu. Maka ini adalah tiga sifat bagi fi'il yang kalau dia menjadi khobar inna, itu tidak boleh kemasukan lam. Yaitu apa? Pertama, fiilnya maudi. Kemudian fiil maudi tersebut mutasorrif, dapat ditasrif. Kemudian fiil maudi tersebut tidak disertai dengan qad. Al-awwalu ya uh, sifat yang pertama maudin yaitu fiilnya fiil madhi. Athani mutasarrifun. Sifat yang kedua itu mutasarrif, artinya dia dapat ditasrif. Athalithu, sifat yang ketiga, ghoiru muqtarinin biqad. Tidak disertai atau bersambung dengan qad. Nahwu contohnya, innal itaba nafa'a. Innal aitaba nafa'a. Sesungguhnya celaan atau teguran itu bermanfaat. Maka perhatikan, nafa'a di sini itu tidak dapat kemasukan lam ibtidak. Ya, kita tahu al-itaba sebagai isim inna, kemudian khobar innanya adalah jumlah fi'liyah nafa'ah ini tidak boleh kemasukan lam ibtidak. Mengapa? Karena tadi memenuhi tiga sifat. Yang pertama, maudi, ya fi'il maudi. Kemudian mutasorrif, dia dapat ditasrif, nafa'a, yanfa'u, naf'an, dan seterusnya. Kemudian kita tahu nafa'a ini tidak bersambung dengan kode. فلا يصح دخول اللام على الخبر لما تقدم maka tidak sah atau tidak boleh lam masuk kepada khobar tersebut yaitu nafa'a karena hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu tadi karena dia memenuhi tiga sifat bagi fi'il yang kalau dia menjadi khobar inna itu tidak boleh kemasukan lam tidak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-33. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah astafa Adama wa Nuha. Inna Allah astafa Adama wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh. Maka kita lihat jumlah ini, isim innanya adalah lafdul jalalah Allah. Kemudian khobar innanya adalah istofa adama wa nuhan. Maka khobar ini tidak dapat kemasukan lam ibetidak karena khobarnya berupa jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya maldi istofa. Kemudian mutasarrif dia dapat ditasrif istofa yasto, yastofi istifaan. Ya, istafa istifaan. Kemudian fi'il tersebut juga tidak bersambung dengan qad. Maka boleh maka maaf maka tidak boleh jumlah tersebut itu kemasukan lam ibtidak. Fa in kana al-fi'lu mudhari'an. Namun jika khobarnya berupa jumlah fi'liyah, ya khobar inna berupa jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya fi'il mudhari' jaza dukhulul lami alaihi. Maka boleh lam ibtidak itu masuk kepada khobar tersebut. Nahwu contohnya Innal mala bisadaqati la yazku Innal mala bisadaqati la yazku Sesungguhnya harta itu sungguh dapat disucikan dengan sodakoh. Maka perhatikan, ya, asalnya innal mala la yazku bisodakoti maka isim innanya adalah al-mala. Sedangkan khobar innanya adalah yazku bisodakoti. Kita tahu yazku adalah fi'il mudhari' maka dia dapat kemasukan lam ibtidak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-74, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa inna rabbaka ya'lamu ma tukinnu suduruhum. Wa inna rabbaka ya'lamu ma tukinnu suduruhum. Dan sungguh Robmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka. Maka di sini perhatikan, isim innanya adalah lafat Robbaka. Kemudian khobar innanya adalah jumlah fi'liyah ya'lamu ma tukinnu suduruhum. Maka kita perhatikan ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Maka boleh bagi khobar inna untuk kemasukan lam ibtidak. Kemudian kita lanjutkan wa kadza in kana al-fi'lu madiyan ghaira mutasarrifin. Demikian juga boleh khobar inna itu kemasukan lam jika khobar innanya itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu fi'il madhi yang bukan mutasarrif. Berarti fi'il yang jamit. Nahwu contohnya Innal hakimal adila la ni'mal qaidu. Innal hakimal adila la ni'mal qaidu. Sungguh hakim yang adil itu adalah sebaik-baik pemimpin. Maka perhatikan di sini yang menjadi isim inna adalah al hakimah Kemudian khobar innanya adalah jumlah fi'liyah ni'mal qaidu. Dan kita tahu bahwa ni'ma itu fi'il madhi yang jamit. Dia tidak mutasarrif, tidak memiliki fi'il mudhari' dan juga tasrif yang lainnya. Aukana kana muqtarinan biqad atau juga jumlah fi'liyah yang fiilnya fiil maudi, kalau menjadi khobar inna itu juga dapat kemasukan lam, asalkan dia itu bersambung dengan kode atau disertai dengan kode Nahwu contohnya, Inna Umar radhiyallahu anhu laqad adala. Sungguh Umar radhiyallahu anhu beliau sungguh telah berbuat adil. Maka perhatikan isim innanya adalah umaro. Kemudian khobar innanya adalah jumlah fi'liyah adala. Kita perhatikan fiilnya fiil maudi. Namun mengapa boleh kemasukan lam i tidak? Karena adanya kod di situ. Kemudian beliau melanjutkan wa kadza tadkhulul lamu idza kana al-khabaru mufradan. Dan demikian juga lam ibtida itu boleh masuk kepada khobar inna jika khobarnya itu khobar mufrad. Maksud mufrad di sini adalah tidak berupa jumlah atau tidak berupa syibahul jumlah. Berarti satu kata saja, mufrad. Nahwu contohnya, innal kadhiba kutun. Sungguh kedustaan itu sesuatu yang dibenci. Maka perhatikan al-kadhiba itu sebagai isim inna. Kemudian khobar innanya adalah mamkutun. Itu mufrad, bukan berupa jumlah, bukan berupa syibahul jumlah. Akan tetapi dia kemasukan sehingga ya dia boleh kemasukan lam ibtida. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-60 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Innallaha la'afuwun ghafur Innallaha la'afuvun ghafurun. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pema pemaaf, lagi maha pengampun. Maka perhatikan, dalam ayat ini isim innanya adalah lafdul jalalah Allah. Kemudian khobar innanya adalah lafat afuvun. Maka karena afuwun ini mufrad, bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah, dia dapat kemasukan lam ibtidak. Kemudian aukana shibaha jumlatin. Atau kalau khobarnya berupa shibahul jumlah, itu juga dapat kemasukan lam ibtidak. Berarti ketika khobar inna itu berupa syibahul jumlah, itu juga dapat kemasukan lam ibtidak. Nahwu contohnya Innal izza fi ta'atillahi Innal izza fi ta'atillahi Sesungguhnya kemuliaan itu atau sungguh kemuliaan itu atau sesungguhnya kemuliaan itu sungguh ada pada ketaatan kepada Allah Ya, sungguh kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah. Maka perhatikan isim innanya adalah al-izza. Khobar innanya adalah sibahul jumlah berupa jar majrur yaitu fi ta'atillahi. Maka karena khobarnya berupa sibahul jumlah itu dapat kemasukan lam ibtidak. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat keempat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azimin maka perhatikan di sini isim innanya adalah kaf domir kaf Ya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi berbudi pekerti yang agung. Maka di sini isim innanya adalah domir kaf. Kemudian khobar innanya adalah jar majrur, berarti syibuhul jumlah, yaitu ala khuluqin azimin. Karena khobarnya berupa syibuhul jumlah jar majrur, maka dapat kemasukan oleh lam ibetidak au jumlatan au jumlatan ismiyatan. Atau khobar inna dapat kemasukan lam ibtida kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah. Nahwu contohnya, innal islama la aliyatun. Sesungguhnya Islam itu benderanya atau panjinya itu tinggi. Maka di sini isim innanya adalah al-islama. Kemudian khobar innanya adalah jumlah ismiyah royatuhu aliyatun. Benderanya atau pancinya itu tinggi. Maka karena khobarnya berupa jumlah ismiyah juga dapat kemasukan lam ibtidak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa inna lanahnu nuhyi wa numit Ya wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami pula lah yang mewarisi Maka perhatikan di sini isim innanya adalah domir. Nah, kemudian khobar innanya adalah jumlah ismiyah. Nahnu, nuhyi, wa numitu. Di sini karena khobarnya berupa jumlah ismiyah, maka boleh kemasukan lam ibtidak. Namun ada keterangannya ala ro'yi man yu'ribu nahnu mubtada'an ala rai man yu'ribu nahnu mubtada'an itu mengikuti pendapat ulama yang mengi'rab nahnu sebagai mubtada berarti nahnu mubtada khabarnya adalah nuhyi wa ma ba'dahu khabarun ya dan yang setelahnya yaitu nuhyi itu adalah khabar wal jumlatu khobaru inna dan jumlah nah jumlah nahnu nuhyi itu adalah khobar inna kita lihat catatan kaki terkait hal ini wal i'rabu tsani ya berarti tadi itu adalah i'rab yang pertama adapun i'rab yang kedua artinya ada ulama yang mengi'rabnya dengan cara yang lain an yakuna nahnu dhamiru faslin bahwa nahnu dalam ayat tersebut itu bukan mubtada, akan tetapi domir fasl. Wallamu takholat alaihi. Dan lam tersebut itu masuk kepada domir fasl tersebut. Wal mukhalifu yushta wal mukhalifu yashtaritu fi dukhuli lamil ala domiril fasli an yaqa'a ba'dahu mufradun la jumlatun. Maka ulama yang menyelisihi pendapat yang pertama tadi bahwa nahnu itu adalah mubtada itu memberikan syarat bahwa lam itu boleh masuk kepada maaf, lam ibtidak itu boleh masuk kepada domir fasl itu dengan syarat bahwa setelah domir fasal tersebut itu berupa mufrad bukan berupa jumlah. Oh berarti maaf yang menyelisihi pendapat i'rab ini ya i'rab yang kedua ini karena i'rab yang kedua mengatakan nahnu itu domir fasal. Ya. Sehingga lam masuk ke dalamnya. Namun ada orang atau ada ulama yang membantah pendapat ini. Ya. Karena apa? Yang membantah itu mempersyaratkan bahwa lam ibtidak itu boleh masuk ke domir fasel, asalkan yang setelah domir fasel itu berupa mufrad, bukan berupa jumlah. Padahal kita lihat dalam ayat tadi, setelah nahnu itu nuhyi. Ya, nuhyi. Nuhyi itu berupa jumlah, bukan berupa mufrad. Maka ada ulama yang eh, membantah atau menyelisihi pendapat tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Asyartu thalithu, syarat yang ketiga bagi lam yang boleh masuk kepada khobar inna itu adalah an yakunal khobaru mutaakhiron anilismi. Jadi syarat yang ketiga bahwa khobar inna itu letaknya harus setelah isim inna yang harus diakhirkan. Berarti urutannya inna, isim inna, kemudian khobar inna. Baru boleh lam ibtidah itu masuk ke dalam khobarnya. Kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah berlalu tadi. Semuanya, isim inna disebutkan terlebih dahulu, baru setelah itu khobar inna. Fala yajuzu dukhuluha fi mithli, maka tidak boleh lam ibtidak itu masuk kepada contoh-contoh berikut ini, yaitu inna fika insafan. Sesungguh di dalam dirimu itu ada keadilan atau kejujuran, ya, sifat insaf. Maka perhatikan di sini isim inna dulu, maaf inna dulu, kemudian khobar inna, berupa jar majrur sibol jumlah baru isim inna. Berarti khobar innanya didahulukan. Maka tidak boleh di sini khobarnya kemasukan lam ibtidak. Tidak boleh dikatakan inna lafika insofan tidak boleh. Kemudian wa inna indaka adaban. Ya wa inna indaka adaban dan sungguh engkau memiliki adab. Maka di sini isim innanya adalah adaban. Kemudian khobar innanya adalah dhorof indaka. Ya, berupa syibuhul jumlah. Maka di sini juga khobarnya tidak boleh kemasukan lam ibe tidak menjadi inna la indaka adaban tidak boleh. Mengapa? Wadhalika litakottumil khobari. Ya, karena khobarnya itu didahulukan daripada isim innanya. Walam yadhkuri Ibnu Malikin syarto. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan syarat yang ketiga ini. Wa ila ma madha asyara biqawlihi wa la yali dhillama ma qad nufiya ila akhirihi. Maka kepada penjelasan yang telah berlalu ini, itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau yaitu wala yali dzillama ma qad sampai akhir. Ai maksudnya la yaqa'u ba'da la milibtidai al khabarul manfiyu. Ya, khobar yang dinafikan itu tidak dapat terletak setelah lam ibtidak. Atau mudahnya lam ibtidak tidak boleh masuk kepada khobar inna yang dinafikan. Ya, tidak boleh. Walal khobaru idha kana jumlatan fi'liyatan fi'luha maudin karodiya. Demikian juga lam ibtidak tidak boleh masuk kepada khobar jika khobarnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya maudi seperti rodiya. Kemudian waqad yalil fi'lul maudi hadihillama. lama idza qarona biqad. Dan terkadang fiil maudi itu dapat disertai oleh lam ibtidak ini jika fiil madi tersebut itu datang bersama dengan qad. Mithlu contohnya sebagaimana ada dalam syair tadi. Tapi yang dalam syair tidak ada hak tanbihnya. Kalau di sini inna hadza laqad sama'a 'alal 'ida mustahwizan kalau disyairkan inna dha laqad sama 'alal ida mustahwidzan. Ya sesungguhnya orang ini itu sungguh itu tinggi melampaui lawannya atau rasa permusuhan. Atau apa maksudnya? Ai mustaulian ala ma yuridu. Yang menguasai atas apa yang dia kehendaki. Kemudian kita lanjutkan dukhulul lami alal ma'muli walismi wa dhamiril fasli. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memasuki pembahasan mengenai masuknya lam ibtidak kepada ma'mul dari khobar dan juga kepada isim inna dan juga kepada domir fasl. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-186. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa tashabul wasita ma'mulal khabar. Dan lam ibtida itu dapat menyertai ma'mul khabar yang berada di tengah Berarti apa urutannya isim eh, inna dulu, kemudian isim inna, kemudian makmul dari khobar inna dulu, baru khobar inna. Artinya makmul khobarnya terletak antara isim inna dengan khobar inna. Wal fasla, dan lam ibtidah itu juga boleh masuk ke domir fasl wasman halla qablahul khobar. Dan juga lam ibtidah itu dapat masuk ke isim inna yang terletak atau yang khobar inna itu terletak sebelumnya. Berarti urutannya inna, khobar inna dulu, baru isim inna. Maka isim innanya diakhirkan. Pada saat itu, isim inna boleh kemasukan lam ibtidah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan dzakara fi hadzal baiti ats-tsalatsatal baqiyatal lati tadkhulu 'alaiha lamul ibtida'i. Dzakara fi hadzal baiti ats-tsalatsatal baqiyatal lati tadkhulu 'alaiha lamul ibtida'i. Ibnu Malik rahimahullah ta'ala dalam bait ini itu menyebutkan tiga, tiga kata atau tiga hal yang tersisa yang dapat kemasukan lam ibtidak dalam jumlah yang mengan, uh, yang ada isim ada innanya di situ ya. Berarti dalam bait ini itu Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan tiga hal yang dapat kemasukan lam ibtidak. Wahia, nah apa saja uh, ketiga hal tersebut? Ma'mulul khobari, yang pertama ma'mul dari khobar. Wa domirul fasli, kemudian yang kedua domir fasl, walismu. Kemudian yang ketiga adalah isim inna. Amma ma'mulul khobari fatadakhulu alaihi bi arba'ati syurutin. Adapun ma'mul khobar, itu lam ibtidak dapat masuk ke dalam ma'mul khobar dengan empat syarat. Al-awwalu syarat yang pertama, an yatawassata bainasmi inna wa khobariha. Bahwa ma'mul khobar tersebut itu harus berada di tengah-tengah antara isim inna dan khobar inna. Nahwu contohnya, Inna syada'ida sani'atun abtalan. Inna syada'ida sani'atun abtalan. Sesungguhnya bencana atau kesulitan itu dapat melahirkan para pahlawan. Dapat menciptakan atau melahirkan para pahlawan. Maka perhatikan, inna. Kemudian isim innanya adalah ida. Kemudian khobar innanya soni'atun. Kemudian makmulnya apa? Abetolan. Abetolan itu adalah makmul dari soni'atun sebagai maf'ulun bihi. Maka misalnya makmulnya yaitu abetolan kita letakkan di antara isim inna dan khobar inna. Berarti di tengah-tengah. Maka boleh kita masukkan lam ibtidak di situ. Fatakulu maka engkau katakan, Inna syada'ida la abtolan soni'atun. Inna syada'ida la abtolan soni'atun. Ya, sesungguhnya e, bencana atau kesulitan itu dapat melahirkan para pahlawan. Di sini kita lihat abtolan diletakkan di tengah antara isim inna dan khobar inna. Maka boleh kemasukan lam ibtidak. tidak. falau ta'akhkharal ma'mulu lam tadakhul alaihi. Kalaulah ma'mul khobar itu diakhirkan, maka lam ibtidak tidak dapat masuk ke dalamnya. Misalnya tadi, asalnya kan inna syada'ida soni'atun abatolan. Maka tidak boleh kita katakan inna syada'ida soni'atun la abatolan tidak boleh. hadha syartu huwa alladhi dhakarahu benu malikin. Maka syarat ini itu adalah yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala tadi. Beliau mengatakan apa? Watas habul wasito. Ya, ada al-wasito. Bahwa harus diletakkan di antara isim inna dan khobar inna. Athani, syarat yang kedua, an yakunal khobaru mimma yasihhu dukhulul lami alaihi. Syarat yang kedua bahwa khobar inna itu harus berupa khobar yang boleh kemasukan lam ibtidak. Kama fil mithali, ya, sebagaimana contoh-contoh tadi, sudah disebutkan apa saja sih yang boleh kemasukan lam ibtidak. Fala yajuzu antakula, maka tidak boleh bagimu untuk mengatakan Inna syada'ida la sona'at. Ya, tidak boleh mengatakan demikian. Mengapa? Li'annahu madin. Karena sona'a atau sona'at itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhinya mutasarrif dan tidak bersambung dengan kode. Ya. Maka karena sonaat itu tidak boleh kemasukan lam ipe maka makmulnya juga tidak boleh kemasukan lam ipe Athalifu, syarat yang ketiga, alla takunallamu qad dakholat alal khobari. Alla takunallamu qad dakholat alal khobari. Ya bahwa kalau tadi makmul dari khobar itu sudah kemasukan lam iba maka lamnya tidak boleh kemudian juga masuk ke khobarnya. Ya, tidak boleh. Ya, di sini menjadi double. Ya, masuk ke makmul khobar dan masuk ke khobar innanya. Fala takulu maka tidak boleh bagimu untuk mengatakan, inna syada'ida la abatolan la soni'atun. Ya, tidak boleh. Mengapa? Karena lam ibetidaknya masuk ke dua tempat, yaitu abatolan sebagai makmul khobar, dan soni'atun sebagai khobar inna. Wa sumi'a zalika qalilan. Ya walaupun itu diucapkan oleh orang Arab. Ya didengar dari orang Arab, diucapkan oleh orang Arab walaupun jumlahnya sangat sedikit. Faqad hukiya min kalamil Arabi. Ya maka sungguh telah dihikayatkan ucapan orang Arab terdahulu, Inni labihamdillahi lasalihun. Inni labihamdillahi lasalihun. Asalnya adalah ini solihun bihamdillahi. Sungguh saya menjadi lurus, menjadi taat dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bihamdillahi adalah ma'mul dari khobar yaitu salihun. Nah, di sini kita lihat bahwa lam ibtidah itu masuk kepada khobar inna yaitu salihun dan juga masuk kepada makmul khobar yaitu la bihamdillahi. Ya, ini contoh yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Ya, tapi sekali lagi karena ini jumlahnya sangat sedikit, biasanya tidak boleh dikiaskan terhadapnya. Kemudian ar-rabi'u syarat yang keempat, alla yakuna halan wala tamyizan li'adami sama'i. Dan ya bukan berupa hal dan juga bukan berupa tamyiz. Kenapa? Karena ya tidak ada orang Arab yang mengucapkan seperti itu. Ya, jadi Eh, makmul dari khobarnya itu tidak boleh berupa hal atau tamyiz. Ya, kalau berupa hal atau tamyiz ya tidak boleh kemasukan lam ibtidak. Mengapa? Karena orang Arab tidak ada yang menyambung hal dan tamyiz dengan lam ibtidak. Kemudian waqad sarrahan nazimu bisyartil awwali fi qawlihi tashabul wasito ma'mulal khobar. Dan sungguh, Nazim yaitu Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menegaskan syarat yang pertama pada ucapan beliau wa habul wasito ma'mulal khobar. Ya, betul-betul ada kata al-wasito di situ. Ai tashabu la mulibetidai ma'mulal khobaril mutawassito bainasmi inna wa khobariha. Ya tashabu lamuli betidai ma'mulal khobaril mutawassito bainasmi inna wa khobariha. Bahwa lam inna itu dapat bersambung dengan ma'mul khobar, yang dia itu berada di pertengahan antara isim inna dan khobar inna. Wataroka baqiyata syuruti dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu meninggalkan atau tidak menyebutkan syarat-syarat yang tersisa. Kan tadi dikatakan ada empat syarat. Nah, di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala hanya hanya menegaskan satu syarat yaitu syarat yang pertama. Wa mimma tadakhulu alaihi la mulibtidai dhamirul fasli. Dan di antara kata yang dapat kemasukan lam ipe dalam sebuah jumlah yang mengandung inna di situ itu adalah domir fasal. Apa itu domir fasal? Wahuwa domirun yudkaru bainal mubtada'i wal khobari. Domir fasal adalah domir yang disebutkan di antara mubtada' dan khobar. Auma asluhul mubtada'u wal khobaru atau domir yang disebutkan di antara sesuatu yang asalnya mubtada dan khobar. Contohnya apa? Isim inna dan khobar inna. Isim inna asalnya adalah mubtada. Khobar inna asalnya adalah khobar. Ya, maka apa yang ada di antara atau domir yang disebutkan antara isim inna dan khobar inna itu juga domir fasl. Mengapa dinamakan sebagai domir fasl? Summiya bidhalika li'annahu yafsilu. Ya, disebut sebagai domir fasl karena domir tersebut itu menjadi perantaraan. Atau apa maksudnya? Ay, yumayyizu bainal khobari wasifati. Nah ini kaidah yang paling mudah. Bahwa domir fasl itu untuk membedakan antara khobar dengan sifat. Nah, ini kaidah paling mudah. Fa'idha kulta, ya, maka jika engkau mengatakan, Umaru huwal adilu. Ya, Umar dia adalah orang yang adil. Maka tu'ayyinu an yakunal adilu khobaron. Maka di sini engkau menetapkan bahwa lafat al-adilu adalah khobar. Ya, jadi al-adilu itu jelas khobar. Kalau dikatakan Umaru huwal adilu walau lam ta'ti bid-dhamiri lahtamala an al adilu sifatan wa an yakuna khobaron. Kalaulah engkau tidak mendatangkan domir fasl di situ, maka ada kemungkinan bahwa lafat al-adilu itu menjadi sifat bagi Umar atau menjadi khobar. Misal saya katakan begini, Umarul adilu. Ya Umarul adilu. Maka al-adilu itu ada kemungkinan menjadi sifat bagi Umaru. Maka jumlahnya menjadi jumlah yang tidak mufidah. Kemudian ada juga kemungkinan al-adilu itu khobar. Ya, walaupun ma'rifah. Tapi ada kemungkinan itu. Maka untuk menghilangkan kerancuan itu diberikan domir fasal. Kemudian kita lihat catatan kaki, domirul fasli yuati fil kalami ma'nal hasri. Domir fasl itu memiliki tugas dalam sebuah kalam, itu untuk memberikan makna hasr, ya makna hanya, walikhtisasi, dan makna pengkhususan, wat dan makna penekanan. Wa fi i'rabihi khilafun. Adapun mengenai i'rab dari domir fasl, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu. Wal adharu annahu la mahalla lahu minal i'rabi. Yang paling jelas, paling tampak, paling zahir itu bahwa domir fasl itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab fahuwa mithlu kafil khitobi fi asma'il isyarati. Maka domir fasal itu serupa dengan kaf khitob, ya kaf yang menunjukkan lawan bicara dalam isim-isim isyarah. Ya haitsu qalu, ya di mana ya, orang Arab itu mengatakan innaha harfun la mahallalahu, ya atau para ulama nahwu mengatakan bahwa kaf yang ada pada contohnya zalika ya zalika tilka dan seterusnya itu adalah atau kaf yang ada di situ adalah huruf dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab ma'a annaha dhamirun fil asli padahal kaf itu secara asalnya itu kan domir. Ya, kita tahu kalau ada kaf dalam jumlah itu jelas domir. Innaka. Ya, ka itu adalah domir. Tetapi ketika datang bersama isim isyarah itu menjadi huruf yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa ma ba'da domiril fasli yu'rabu hasaba hajatima qablahu. Adapun kata yang datang setelah domir fasl itu di sesuai dengan kebutuhan apa yang sebelumnya. Misalnya tadi Umaru huwal adilu. Umaru di sini itu mubtada. Maka apa yang diperlukan oleh mubtada? Khobar. Maka al-adilu di sebagai khobar. Kemudian kita lanjutkan wa tadkhulu alaihi lamu fi hadzal babi bila syartin dan lam ibetida itu dapat masuk kepada domir fasl itu tanpa syarat Idza takhalatil lamu alaihi lam tadakhul alal khabari Ya kan tapi jika lam ibetida itu masuk ke domir fasl maka lam ibetida tidak boleh masuk ke khobar Ya, tidak boleh double seperti tadi. Ya. Maka kalau sudah masuk ke domir fasal ya jangan dimasukkan ke khobar. Nahwu contohnya inna dunya lahiyal faniatu. Ya, sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang fana. Sesuatu yang tidak kekal. Maka perhatikan, domir fasalnya adalah hiya. Ya, maka ketika hiya kemasukan lam ibtidak, tidak boleh lam masuk ke alfaniyatu. Wa innal akhirata lahiyal baqiyatu. Dan sungguh, akhirat itulah yang kekal. Maka karena lam ibtidak sudah masuk ke domir fasal, tidak boleh masuk ke khobar inna. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ash-Shu'ara ayat ke-9, Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Robmu dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Maka perhatikan di situ ada domir fasal huwa. Ya, maka domir fasal tersebut dapat kemasukan lam ibtida. Kemudian beliau melanjutkan wa mimma tadkhulu alaihi lamu ismu inna. Dan di antara hal yang dapat kemasukan lam ibtidah itu adalah isim inna. Bisharti an yata'akhkhara anil khobari. Bisharti an yata'akhkhara anil khobari. Dengan syarat isim inna itu diletakkan di akhir setelah khobar. Nahwu contohnya, Inna fi hawadithid dahri la'ibaratan. Inna fi hawadithid dahri la'ibaratan. Dan sungguh atau sungguh dalam kejadian-kejadian masa itu ada pelajaran. Maka asalnya inna uh, maaf di sini isim innanya adalah lafat ibaratan. Kemudian khobar innanya adalah fi hawadithid dahri. Jar majrur. Nah, di sini ibaratan itu diletakkan di akhir karena dia nakiroh dan khobarnya berupa jar majrur. Maka di sini karena ibaratan itu diletakkan di akhir, maka boleh kita masukkan lam ibtidak di situ. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat ke-9, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Rob bagi setiap hamba yang kembali. Maka perhatikan isim innanya adalah ayatan. Kemudian khobar innanya adalah fi dhalika. Maka ayatan karena diletakkan di akhir boleh kemasukan lam ibtidak. Wa idza dakhalat 'ala ismil mutaakhiri lam tadkhul 'alal khabari. Ini juga sama. Kalau lam ibtidak itu sudah masuk kepada isim inna yang diakhirkan, maka tidak boleh lam ibtidak itu masuk kepada khobar. Ya, tidak boleh double, ada masuk pada isim inna dan masuk pada khobar inna. Wa ila hadza asyara biqaulihi. Maka pada penjelasan ini Ibnu Malik rahimahullah taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau wal fasla wasman halla qablahul khabar. Ya, yaitu lam ibtidak boleh masuk kepada fasl domil fasl dan juga boleh masuk kepada isim inna yang khobar inna itu terletak sebelumnya. Ai maksudnya tashabul lamu Maaf, tashabul lama domirul fasli. Bahwa lam ibtidak hmm, maaf betul lamu ya tashabul lamu domirol fasli bahwa eh, lam ibtidak itu dapat datang bersama dengan domir fasl, dapat bersambung dengan domir fasl. Wasman dan juga dapat uh, bersambung dengan isim li'inna. Ya, wasman li'inna. Ya, dapat lam tidak dapat masuk ke isim inna. Iza takot dama alaihil khobaru. Dengan syarat khobar itu didahulukan dari isim inna. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.